Hal ini mungkin perlu kita bicarakan karena saat ini keindahan Islam itu seperti cahaya matahari yang dihiliputi awan. Cahaya itu begitu terang tetapi telah diliputi awan seolah-olah dia tidak memiliki cahaya lagi cahaya keindahan Islam dahulu sangat dilihat oleh orang. Cahaya itu malamnya saja seperti siang, terang, dapat dilihat oleh siapapun. Sehingga setiap orang berbondong-bondong datang kepada Islam, memeluk Islam karena keindahan itu dilihat oleh mereka. Maka itu kita coba lihat bagaimana Islam yang demikian indah yang seharusnya dipahami oleh setiap umatnya lalu mereka mensyukuri nikmat itu dengan memahami Islam mari kita mulai tentang cahaya keindahan itu dari melihat bagaimana indahnya kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Ikhwati fiddin, azakumullah. Jika kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara tentang keindahan ini, saya membagi pertama adalah tentang bagaimana bab kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bagaimana indahnya wahyu ini Al-Quran. Yang ketiga, kita bicara tentang keindahan syariat Islam. Ya, keindahan syariat Islam tentu kita batasi sesuai dengan kemampuan kita. Pertama adalah cahaya kenabian itu. Bahawa bagaimana indahnya kenabian bagi orang-orang yang beriman dan bagi seluruh alam. Rasul pertama sekali adalah bahwa Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan arsalnaka illa rahmatan lil alamin Tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya diriwayatkan dari Musa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرة وسلفا فجعله فجعله لها فرة وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكه هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينها عينه بهلكتها hina kazzabuhu wa asau amrahu. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dalam Sahih Muslim ya. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin menginginkan rahmat bagi umatnya, bagi hambanya, di antara hambanya. Allah ingin memberikan rahmat. Ya. Kepada hambanya di antara hambanya itu. Maka Allah akan mewafatkan. Allah akan mewafatkan terlebih dahulu. Nabi mereka yang menjadi pendahulu. Salafan. Jadi kalau orang katakan kata salaf itu tak ada. Ini dia. Nabi itu pendahulu. Wa khairus salafu ana. Dan dalam hadis di sini, di sini disebutkan bahwa Allah akan menjadikan nabi mereka sebagai faratan ya wasalafan pendahulu ya mewafatkan mereka menjadikannya sebagai pendahulu dan mendahului wafat mereka tapi kalau Allah ingin mengazab satu kaum maka Allah menghinakan Allah ingin membinasakan satu kaum Allah azab kaum itu Nabi mereka masih di situ Nabinya ada masih hidup Nabinya melihat ya Sehingga Nabinya melihat kehancuran kaumnya Lantaran mereka telah mendustakan Apa yang telah disampaikan kepada kaumnya itu Itu pertama Bahawa wafatnya Nabi saja Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Rasulullah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai rahmat bagi kita dia mendahului kita kemudian dalam rasul juga menjadi jaminan jaminan disebutkan oleh Rasulullah eh, oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma kana Allahu li'azzibahu wa anta fihim Waka wa Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun bahwa Allah tidak akan mengazab kaum Muhammad tidak akan mengazab wa anta fihim selagi engkau hidup dan Allah tidak mengazab menyiksa kaummu menghancurkan kaummu wa hum yastaghfirun selagi ada orang-orang yang beristighfar di tengahnya lihat umat sekarang Kalau umat terdahulu sedikit aja menentang Rasul, langsung datang azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat gini, kalau kita bayangkan bagaimana pengingkaran umat Islam, bagaimana pengingkaran umat-umat yang Nabi diutus, bahwasanya segala setelah datang Rasul, seluruh umat manusia wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka pengingkaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka tidak beriman kepadanya, akan tetapi Allah tidak mengazab mereka. Menunda azab mereka. Pertama ketika Rasulullah masih hidup, Allah tidak mengazab mereka. Ketika Rasulullah sudah wafat, orang-orang mukmin yang beristighfar, senantiasa beristighfar, itu juga menyebabkan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lainnya. Itu rahmat yang besar, jaminan keamanan. goncangan jiwaan kalau ada pun negeri-negeri muslim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujian sebagai keadilan Allah ya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an-nujum amanatun li ummah eh an-nujum amanatun lis sama bintang itu penjaga langit fa idza zahabat nujum atas sama ma tu'adun Apabila bintang itu hilang, maka langit akan ditimpa apa yang telah ditetapkan Allah atasnya. Wa ana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanatun li ashabi, penjaga sahabatku. Apabila aku telah pergi, fa iza zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Ah, sahabatku akan ditimpa apa yang telah ditetapkan Allah pada mereka wa ashabi kata Rasulullah dan sahabat-sahabatku amanatun li ummati sebagai pelindung umatku fa iza zahaba ashabi ata ummati ma yu'adun apabila sahabatku telah pergi maka umatku akan ditimpa apa yang telah ditetapkan dan terjadi pada mereka lihat perpecahan terjadi kapan setelah berlalunya masa sahabat mulai terjadi perpecahan, mulai terjadi perselisihan ketika Umar bin Khattab wafatnya dibunuh, ya. Ali bin Abi Talib, Utsman juga dibunuh. Itu pun pelajaran bagi kita bahawa umat Islam bukan dituntut untuk jadi orang kebal. Ya. Al-Qur'an bukan untuk ilmu kebal. Rasulullah saja perang patah giginya, punggungnya sahabat yang lain Khalid bin Walid lebih dari 70 tusukan pedang di tubuhnya ya tak ada yang mau pergi perang menuntut ilmu kebal ya Rasulullah kita mau perang badar nih ya, kira-kira ya. mana yang dibaca supaya kita kebal tak ada padahal waktu perang badar 313 lawan 1000 bayangkan 313 lalu kode 313 dipakai oleh Satu kelompok, tiga, satu, tiga. Bayangkan kodenya. Dia ingin menang seperti perang Badar, tiga, satu, tiga. Ya, Euro dua, satu, dua. Nah, ya. Tidak, bukan untuk ilmu kepala Quran, bukan. Sahabat aja wafat. Nah, setelah Utsman, setelah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali mulai semakin berkembanglah perpecahan-perpecahan ketika sahabat sudah tidak ada. Jadi perhatikanlah, itu bukti rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita ingin satu, kita kembali kepada bagaimana sahabat memahaminya. Bagaimana sahabat memahami Al-Qur'anul Karim, mengamalkannya sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin satu, kita kembali ke situ. Dan kita ingin aman dan ketenangan Kembali ke situ Allah akan berikan keamanan Tapi ketika kita tidak kembali ke situ Maka Allah tidak janjikan keamanan bagi kita Allah pecahkan kita Kerana jalan keselamatan kita seperti itu Kemudian perhatikan lagi Keimanan kepada Rasul jaminan masuk surga Iman kepada Rasul jaminan masuk surga An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qal kullu ummati yadkhuluna al-jannah seluruh umatku dijamin masuk surga illa man aba kecuali orang yang renggan qalu wa ya Rasulullah wa man ya siapa yang ber, yang enggan itu ya Rasulullah ada orang yang tak mau masuk surga jadi Allah Sudah beri jaminan kepada Rasulullah. Allah berikan ampunan kepada kita dengan banyaknya kita beristighfar kepada Allah. Mengapa Allah ingin mengampunkan hambanya mesti membunuh anaknya? Orang dia maha kuasa. Dia maha bijaksana. Dia punya kekuasaan yang kuat. Dia menghidupkan, dia mematikan. Dia mau mengampunkan hambanya. Dia tinggal memberikan ampunan kepada hambanya. Tak perlu dia harus membunuh kalau ada anaknya. Perhatikan, tidak perlu membunuh yang lain sebagai jaminan. Maka itu Rasulullah diutus. Beriman kepada Rasul dijamin masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, maka dijamin masuk surga. Waman asani fakat aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkariku, dialah orang yang enggan masuk surga. Yang keempat, risalah Rasulullah itu sifatnya universal. Tidak untuk golongan. Tapi risalah itu untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Ah, Rasul diutus untuk seluruh umat manusia. Maka kewajiban kita ikhwan tetap berdakwah mengajak manusia kepada Islam. Untuk apa? Karena kita ingin menyelamatkan manusia dari hal yang mencelakakan mereka. Namun dakwah jangan diartikan ya ceramah seperti ini saja. Dakwah juga dakwah bil Dengan akhlak, dengan adab yang mulia itu bisa membuat orang tertarik kepada Islam. Bagaimana orang tertariknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak mulia Rasulullah. Suatu ketika dalam satu riwayat, namun saya, saya ini kisah ini saya belum dapatkan uh, yang lebih abang, tapi ya sih bagi kita Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di pasar Ukas itu ada seorang Yahudi ya buta tua jadi Rasulullah biasanya memberikan makan pada Yahudi itu diambil maka eh, korna dihaluskan oleh Rasul disuapkan kepada sang Yahudi yang buta ketika Rasul menyuapkan Yahudi ini selalu menyumpah-nyumpah Rasulullah menghina-menghina Rasul. Dia tidak tahu bahwasanya yang bagi makan dia, menyuapkan dia adalah Rasulullah. Disumpah, dicaci maki, jangan beriman kepada itu Muhammad, jangan begini. Rasul tetap diam. Tetap Rasul beri makan ini Yahudi yang buta. Sampai wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganti oleh khalifah Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar kebiasaan memang ingin menuntut mengikuti apa pekerjaan. Bertanya kepada Ummul Mukminin, Wahai putriku, apa lagi yang dilakukan oleh kekasihku Rasulullah yang tidak aku kerjakan hari ini? Biasanya Rasulullah ke pasar Ukas memberi makan kepada fakir miskin itu, orang Yahudi yang buta. Dilihat masih ada di situ, lalu Abu Bakar membagi makan kepada dia. Begitu disuapkan, Yahudi ini katakan, engkau bukan orang yang biasa bagi makan sama saya. Dia buta. Abu Bakar katakan, dari mana engkau tahu? Karena orang yang biasa memberi makan pada saya tidak pernah membiarkan saya mengunyahkan makanan. Makanan itu selalu dihaluskan dulu. Engkau bukan orangnya. Lalu Abu Bakar katakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu katakan benar. Orang yang mulia itu telah wafat dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangislah Yahudi itu sejadi-jadinya lalu dia nyatakan dirinya masuk Islam. Allah ikhwan. Kita kalau bermusuhan sama kita aja mati pun di tengah jalan tabrakan mati lagi situ. <laughs> Coba kalau tuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum perhatikan yang tetangga Nabi yang suka merudahnya diluda diluda Nabi diam saya Lalu ketika tak ada lagi ludahan, ditanya ngapa rupanya sakit. Hmm. Sakit tetangganya. Yahudi sakit. Tak ada orang menjenguk pertama sekali. Rasul pertama kali menjenguknya. Kagum orang. Kalau kita, wah kalau sudah diludah itu bahaya. Ya, Kalau tak dibalas lebih ludahan lebih banyak. Ya. Bayangkan. Banyak akhlak Rasulullah. Sangat indah. Bayangkan kalau umat Islam peniru akhlak-akhlak betul-betul akhlak kaum muslimin. Akhlaknya Rasulullah diterapkan. Inna mabu'istu li'utami mamakarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lalu kita mengambil tauladan dari kelembutan Rasulullah. Kebijakan Rasulullah. Subhanallah, menakjubkan sekali. Eh, maka orang-orang di luar Islam ketika mereka baca benar sejarah Rasulullah, mereka akan tertarik. Sesuai dengan keadaan kemanusiaan, sesuai dengan kerasulan, menjadi tauladan semuanya. Baik itu dalam berkeluarga, dalam kekuasaan, dalam apa tauladan yang kalau dipraktikkan sangat indah kehidupan manusia. lembut bisa tahu tegasnya kapan kemudian nah ketika orang beriman tadi rasul yang rahmatil alamin semuanya nah ketika orang yang beriman lalu mereka melakukan ketaatan kau eh, kepada Allah Subhanahu wa taala ya perhatikanlah bahwa orang beriman itu sudah memiliki kunci surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qal أشهد an la ilaha illallah wa anni rasulullah la لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Pengakuan bahwa aku adalah utusan Allah La yalqallaha. Tidaklah orang bertemu dengan Allah. Diwafatkan Allah dengan persaksian itu. Dan dia tidak ragu sama sekali dengan persaksiannya itu. Illa dakhalal jannah. Kecuali dia dijamin masuk surga. Subhanallah. Jaminan yang cukup. Tapi ingat. Hmm? Suatu ketika Wahab bin Munabbih ditanya, Al-kalimatu la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah kalimat la ilaha illallah kunci surga? Wa Abu Nabi menjawab, "Qala Naam, walakin ma min kulli miftahin illa walahu asnan. Ingatlah, tidaklah setiap kunci kecuali memiliki gerigi. Jadi tidak ada kunci yang lurus saja, mesti memiliki gerigi-gerigi kunci. Lalu disebut seperti itu, wa asnan hadhil kalimah. Gerigi dari kunci ini wahi wa Suruh Tuha, wahiyahu suruh Tuha. Dia adalah syaratnya. Apabila kita datang dengan kunci yang memenuhi syaratnya, yuftah abwa jannah. Dibukakan pintu surga. Tapi apabila kita datang, tapi syaratnya tidak terpenuhi, kita nunggu dulu. Ingat, seluruh umat Islam masuk surga. Kapan masuknya? Ah, ini tergantung penilaian amalan. Itu aja. Dosanya banyak, terpaksa nunggu dulu. Ya, nunggunya ya lumayan lah. Satu hari sama dengan seribu tahun. Wallah, sedangkan di halte saja kalau di, mungkin di Bali ini panasnya kayak gini, antum nunggu di halte, antrian, panasnya bukan main. Apa kita sanggup antrian besok? Lamanya antrian. Sebenarnya di dunia sudah belajar antri kita ya. Sebab nanti di hari di padang masak kita juga antri. Dalam antri itu belum tentu Ustaz lebih cepat masuk surga daripada jemaahnya. Jangan diharap Ustaz itu jamin masuk surga duluan, belum tahu. Jangan-jangan Ustaznya yang paling lambat. Kenapa? Ustaznya paling banyak ngomong. Lah, setiap omongan kan dicatat. Jangan-jangan Ustaznya paling lambat. Antum semua mudah-mudahan antum. Jangan ya, anak bukan doa antum duluan dari anak, bukan. Jangan dianggap gitu. Mudah-mudahan kita masuk surga dulu ya ya pokok jangan jangan mampirlah kalau ngantri juga ya ngantrilah tapi jangan mampir tidak tahu sempat singgah waduh azabnya tidak bisa kita bayangkan ya begitu besar azab yang diberikan oleh Allah dunia saya kalau kulit kita terkelupas sakitnya bukan main Zamharir yang dikatakan azab Zamharir untuk orang kafir itu, ya ini dingin, dingin yang bisa membuat tubuh kita retak, pecah. Antum bisa bayangkan kalau pergi umroh musim dingin. Kita pergi umroh musim dingin, antum bisa bayangkan itu bibir pecah, telapak kaki pecah. Begitu azab, zahari lebih dasar daripada itu. Tubuh kita bisa jadi pecah dibuatnya karena dinginnya. Maka itu teknologi hari ini, sains kini menemukan ya penemuan terbaru ini teknologi adalah tentang membelah baja, memotong baja dengan air. Ya. Memotong baja dengan air dengan kedinginan tertentu. Sudah ditemukan, jadi dinginkan tertentu itu dia bisa memotong baja. Antum bisa bayangkan. Sudah ditemukan. karena lupa daerah mana eh, apa yang menemukannya, tapi sudah ada penemuan memotong baja dengan air. Air yang halus demikian bisa memotong baja dengan titik kebekuannya yang tinggi. Bayangkan kalau diazab ke Zamharir, tapi Zamharir untuk orang kafir. Tapi azab yang lain jangan dikatakan ringan, berat, ya. Maka itu perhatikan kita sudah memiliki kunci surga. Yaitu la ilaha illallah. Tinggal penjempurnaan kunci itu, yaitu dengan mentaati Allah dan belajar. Ya, Kemudian bahwa kita dijamin seluruhnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala umat Islam. Siapa saja. Kemudian penghuni surga yang paling banyak itu umat Islam. Walaupun umat lain banyak, ya umat lain kan tak masuk surga. Umat Nabi Musa ada, umat Nabi Isa ada. Ya. Setelah Rasulullah diutus, Umat Islam dibanding umat lain sedikit umat Islam. Tapi akhir zaman ini, apa itu? Umat Islam kan yang paling banyak masuk Islam. Masuk surga dibanding dengan umat yang lain. Jaminan. Itu sudah ada jaminan. Hanya kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tidak ada satupun yang bisa menghancurkan umat Islam. Tidak ada kecuali diri mereka sendiri. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi salatan fa'atani itsnain." Aku minta kepada Rabbku tiga perkara. Allah kabulkan dua dan Allah tolak satu. Apa kata Rasulullah? Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisana. Aku mohon kepada Rabbku agar dia tidak menghancurkan umatku ini dengan kelaparan. fa'ataniha Allah kabulkan permohonanku wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharah Aku juga mohon agar Allah tidak menghancurkan umatku dengan banjir besar. Walaupun ada tsunami, ada ini. Tidak, umat Islam tidak jalan. Tidak, dihancurkan Allah. Peringatan Allah kepada mereka. Itu satu bukti disebutkan. Ya, fa'ataniha, dikabulkan. Lalu aku bermohon wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum pamana'aniha. Aku mohon kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan oleh perbuatan mereka, keburukan mereka sama mereka. Allah tidak mengabulkan permohonanku itu. Maknanya tidak ada yang bisa menghancurkan umat Islam kecuali umat Islam sendiri. Lihat keadaan kita hari ini. Di mana-mana negeri kita banyak. Banyak tapi tidak memiliki kekuatan. Apa sebab? Apakah karena orang lain kuat? Bukan. Karena kita meninggalkan agama kita disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saya di alam nas zaman la yabqa min al-islam illa ismu wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmu, wa masajiduhum 'amiratun wa yaharabun min al-huda, wa ulama'uhum syarru man tahta 'adimi as-sama' min 'indihim takhrujul fitan wa ilayhim ya'ud." Akan datang satu masa hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Lewat Al-Imam Darimi Apa itu akan datang satu masa lain berkomunal Islam. Islam itu tidak nak tinggal kecuali nama saja. Nama Islam, tapi amalan tidak Islam. Walaih berkomunal Quran tidak tinggal Quran kecuali tulisan. Wa masjiduhum amirah masjid mereka megah megah. Ini orang buat masjid megah untuk pariwisata. Pakai member masjid. Mau datang pakai kartu masjid hanya untuk melihat kubah masjid yang emas. Bukan untuk solat. Buang masjid untuk megah-megahan. Wa masajiduhum amirah megah. Ulama yang mereka sebut ulama syarru man tahta adini sama orang yang paling jelek di muka bumi. Dari mulutnya keluar berbagai fitnah yang fitnah itu kembali kepada mereka. Bayangkan. Apa? Akibat ulah manusia sendiri. Akibat ulah umat Islam. Yang mengangkat ulama itu bukannya ulama. Kalau nengok ada ustaz rajin keluar di TV, banyak siaran, apa semuanya, langsung jadi ulama. Langsung minta fatwa. Benar kan jemaah? Langsung jadi ulama besar. Bayangkan. Ilmu tak ada, ngomong asal ngomong. Itu yang saya katakan tadi. Belum tentu ustaz itu yang dulu masuk surga. Jangan-jangan sudah masuk surga. Mana ustaz kita kemarin ke dia? Kok masih lama rupanya dia yang punya masalah besar? Ya. Yang ia katakan tak dia amalkan. Kemudian belum lagi yang lain, belum lagi dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bicara Quran tanpa ilmu. Banyak tanggungjawabnya. Sebab pula mereka sendiri. Kembali kepada mereka fitnah itu akhirnya. Bayangkan, Dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusiku an tada alaikumul umam kama tada ala akalatu ila qasadiha." Qila aw min qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah, qal bal innakum yawma idhin kasirun walakinnakum wasa'un ka wasa'is sayl, wa qad yaqdhifu Allah fi qulubi aduwikum al mahabatu lakum wa la yaqdhifanna fi qulubikum al wahan. Qal wa mal wahnu ya Rasulullah, qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nanti umat Islam akan dikepung oleh musuh-musuh Islam sebagaimana orang-orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan tercabik daging-daging itu tercabik sahabat berkata ya Rasulullah apakah waktu itu kami sedikit Rasulullah katakan lah bal innakum yawma idin kasirun tidak kalian pada waktu itu sangat banyak sekali banyak kalian walakinnakum ghusa kau ghusa tapi banyaknya kalian seperti buih banjir penuh dengan kotoran, keyakinan. Kalau buih laut ya Wan, dia banyak, tak punya kekuatan, tapi dia tidak bawa hmm, kotoran. Tapi buih banjir banyak, di bawah buih itu banyak dengan kotoran. Maknanya umat Islam ketika itu hidup banyak, tapi dalam keyakinan mereka banyak keyakinan yang penuh kotoran syirik, kurafat, bid'ah. Ini melemahkan mereka. Lihat perang badan 313 lawan 1000 Menang umat Islam Apa kekuatannya iman Lihat perang Uhud Awalnya menang Sudah tu Kalah Apa sebabnya tidak ditibak kepada Rasul Lihat perang Hunain 12 ribu umat Islam Dikocar-kacirkan oleh satu pasukan dari Hunain. Orang kufar. Kacau dibuatnya. Apa sebab? Terlalu bangga dengan banyaknya. Karena kekuatan itu kekuatan Islam, kekuatan iman mereka. Itu kekuatan yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan perang Yarmuk. Berapa ribu, 40 ribu lawan 400 ribu. Tidak ada menang. Semuanya dibendangkan oleh Antum perhatikan perang Salib ketika Salahuddin Al-Ayyubi seluruh dunia mengepung kaum muslimin melawan Salahuddin Al-Ayyubi dan dimenangkan oleh umat Islam bayangkan antum bayangkan lagi ketika pasukan Tartar Mongol menyerang kaum muslimin hampir seluruh negeri kaum muslimin dikalahkan mereka Mereka sudah lemah. Mulai dibangkitkan dakwah se-Islam. Mulai membangkitkan keimanan mereka. Pelajar mereka ini. Akhirnya mereka bangkit kembali. Dan melawan pasukan Tatar di Ainul Jarud. Semenjak kekalahan total itu. Telah kekalahan pasukan Tatar Mongol. Mereka tidak berani lagi menyerang kaum muslimin. Kekuatan apa? Iman. Lihat ini kata Rasulullah. Kalian rebutan. Kalian seperti banjir. Bahkan Allah telah mencabut rasa takut musuh kalian di dalam hati mereka, kalau dulu orang mengetahui bahwa umat Islam akan datang, tiga bulan saja mereka sudah ketakutan itu. Kalau sekarang mana mereka takut? Bahkan kita yang ditakut-takuti. Bayangkan kelemahan kaum muslimin dari bukti keimanan. Lalu apa lagi? Jatuh di dalam hati kalian satu penyakit yang wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia takut mati itu dia. Umat Islam cinta dunia dunianya Allah. Seolah-olah tak ada lagi tujuan hidup dari dunia kepada dunia. Sampai-sampai infak dan sadakah pun baru semangat kalau ada keuntungan dunia. Ingat kisah. Ini bukan kisah zaman Nabi. Cerita dari seorang yang menceritakannya. Bahwasanya ada seorang pedagang goreng pisang setiap hari berinfak satu goreng pisang kepada seorang fakir miskin. Tidak berapa lama fakir miskin itu hilang. Setelah 20 tahun, fakir miskin itu muncul kembali. Awalnya dia tidak tahu, tiba-tiba ada mobil yang besar, yang mewah, berhenti di warungnya. Begitu keluar, dia pun belum kenal. Lalu yang keluar dari mobil berkata, apakah bapak atau ibu kenal sama saya? Tidak. Sayalah pengemis yang dulu minta sama ibu. Yang biasa ibu kasih pisang setiap hari. Untuk itu saya mengumrohkan ibu dan bapak. Setelah dihitung-hitung, mulai manajemennya dong. Harga pisang satu hari dikali dengan 20 tahun sama dengan biaya umroh. Semenjak itu para penjual goreng pisang pun rajin berinfak goreng pisang untuk dapat umroh. Allah ikhwan. Kalau anak tak jangan jadi penjual goreng pisang, anak mau jadi pengemis minta-mintaannya. Kenapa? Karena 20 tahun Nana jadi konglomerat. Pengemis dan 20 tahun masih jadi pengemis. Enak kita jadi peminta, 20 tahun kita jadi konglomerat. Bisa memerahkan orang banyak-banyak. Ngapain anak jadi penjual goreng pisang? Sampai 20 tahun nanti masih goreng pisang juga? Salah kesimpulan. Semangat. Dia semangatnya apa? Karena dunia. Perhatikan lagi ada orang rajin sholat. Dia pas pergi ke toko buku, dia lihat buku hikmah sholat. Bahwasanya sholat yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjaga kesehatan jantung. Dia dikata dokter agak-agak akan muncul sakit jantung. Semenjak itu dia rajin sholat supaya tidak kena sakit jantung. Amalan akhirat tujuan dunia. Bayangkan orang gini saking dunia ya amalan akhirat tujuan dunia. Apa itu tidak melemahkan? Sangat lemah. amalan akhirat dunia ini seperti bonus. Antum berinfak, antum sedekah. Allah sudah janjikan pahala di surga. Jangan jadikan bonus itu tujuan. Ketika ada orang berinfak, bersedekah amalan akhirat, lalu dia mengambil bagiannya di dunia, dia seperti orang beli sebuah mobil. Dikatakan siapa bayar kontan dapat hadiah payung. Dia bayar kontan itu mobil, ketika mau dikasih mobil, tidak mau mobil, saya minta payungnya saja. Begitulah Allah sudah janjikan infak sedekah kita dengan balasan di akhirat. Dia tak mau, dia minta bagian dunianya saja. Dagangannya laris, ya hitungannya lancar sebab kalau kita berinfak seribu nanti akan ganti Allah sepuluh ribu dia tes dulu seribu ya begitu dites seribu ternyata ada temannya kasih eh dari mana ini ini ada rezeki sedikit sepuluh ribu wah benar kata ustaz tadi benar bagus sudah tuh dia coba tes lagi seratus ribu ketemu kawan lama eh ini ada rezeki sejuta benar akhirnya dia cari pinjaman sepuluh juta untuk infak berharap nanti ada yang bagi 100 juta. Begitu diimpak, tak ada satupun orang mau impak eh, di ada 100 juta. Hidup dengan utang. Dari dunia untuk dunia jangan. Ya, anggap perhatikan. Ya. Kembali bahwa tidak ada menghancurkan umat Islam kecuali mereka sendiri. Ini Pak, perhatikan. Ini keindahan. Betapa bahagia umat Islam di Islam, ya, dia rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berat amalan dia. tapi pahalanya besar. Solatnya, puasanya, ya. Lihat. Dididik puasa, kalau dia puasa ya supaya dia belajar jadi orang susah. Tahu kita. Ya Rasulullah, semenjak di Madinah belum pernah kata Ummul Mu'min kami ini kenyang selama tiga hari. Kadang-kadang makannya kurma, kadang-kadang tak ada makanan. Kita sekarang melimpah-limpah makanan. Allah, sangat melimpah makanan. Di mana-mana kita mau beli makanan, ada semuanya rezeki. Tapi itu fitnah juga bagi kita. Karena kalau dunia ini sudah terbuka, fitnahnya akan lebih besar. Kemudian, kita lihat bagaimana cahaya wahyu. Ini bagaimana Al-Quranul Karim. Hari ini tidak ada satu kitab suci pun yang berani menjamin. Apa kata Allah? Zalikal kitabu la raiba fihi budal Itulah kitab tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang muntakin. Anda bisa cari kitab apa saja. Tak ada satu pun kitab yang berani mengatakan ini kitab tak ada keraguan di dalamnya. Tak ada. Apa saja kitab. Kemudian mujizatnya bang, dia bisa dihafal. Seorang yang penulis skripsi saja lah Ikhwan. Ya. Dia mau ujian, skripsi itu dia sendiri yang nulis. judulnya dia, apanya dia. Eh begitu dites dengan skripsinya saja, dia tak lulus tuh. Tidak hafal dia Al-Quran 30 juz 6336 ayat 26 atau 36 ayat bayangkan semuanya mudah dihafal anak kecil bisa hafal itu mujizat tak ada yang bisa kitab lain tak ada yang bisa ngapal kalau saya itu saya katakan skripsi kita saja tidak tak hafal. Kalau ada ujian skripsi kata satu dosen umumnya, saya tak banyak ujian. Saya minta kamu bacakan skripsi kamu dari awal sampai akhir. Saya rasa tak ada satupun ujian sarjana yang lulus. Apalagi skripsinya kopi pasti. Oh, tambah tak lulus lagi. Mungkin pasti-pasti pak. Kok pasti-pasti yang keluar itu? Sebab saya tak kerja sendiri pak. cuma pasti-pasti aja yang ada kata dia. Allah. Al-Quran. Mari kita perhatikan. Gaya bahasanya yang hidup. Sederhana saja. Mungkin nanti malam apa saya akan bicara Quran dan saya yang lebih kuat. Tapi ini kita lihat bahasa Al-Quran bahasa yang hidup. Ya. Kenapa bahasa yang hidup? Saya contohkan begini. Uh, Allah Subhanahu wa taala terangkan Waja'alna arda firasan. Kami jadikan bumi itu firasan hamparan. Bagi orang yang sepintas lihat, nah, bumi bulat atau hamparan. Kami jadikan bumi itu hamparan kata Allah. Teori mengatakan bumi itu jadi apa? Bulat. Mana yang benar? Hamparan atau bulat? Oh, yang antum tak yakin bumi ini bulat. Bulat iya juga, Pak. Tapi hamparan iya juga bulat hamparan pak gitu. Lihat bahasa Al-Quran. Hamparan disebutkan, hamparan, sesuatu yang dihamparkan kan tidak mesti datar. Sesuatu yang dihamparkan bisa aja benda bulat dihamparkan di alam semesta. Jadi bahasa dipilih bahasa hamparan. Apakah maksud hamparan itu seluruh bagian bumi atau mimba adil ardi? Ternyata yang dimaksudkan hamparan itu hanya sebagian bumi. Wajanna arda firasan. wajibala autada bagian yang lain gunung panjangnya perhatikan hamparan ini sebagian bumi waja'anna arda firazan kalfirasi litaskunu fiha seperti tempat tidur agar kalian bisa beristirahat di dalamnya bagian bumi yang lain bagian lain jadi gunung jadi hamparan Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi dalam ilmu fisika, untuk matematika juga, untuk mengukur keliling sebuah lingkaran diawali dengan teori hamparan. Tidak ada bertentangan dengan pengetahuan. Dahulu orang dahulu menerima itu bumi. Menerima. Bumi itu diamparkan karena akal mereka tidak mencapainya. Kalau dibilang bulat, mereka menangkap. Tapi dibilang hamparan, mereka nerima. Tapi bahasa hamparan itu tidak menafikan bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Yukawwiru laila fin nahar wa yukawwiru nahara fil lail." Allah memutar malam kepada siang, memukar siang pada malam. Kawwara itu memutar sesuatu pada benda yang bulat. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 7. Ayat 7 atau ayat 5 antum lihat aja sendiri, ana ada lupa. Ayat 7 disebutkan yukawwiru memutar sesuatu benda yang bulat. Maka mengisyaratkan bahwa bumi ini bulat. Lalu ada yang mengatakan, Ustaz, kalau bumi ini bulat, berarti ada yang di bawah Ustaz. Iya kan? Kalau bumi bulat ada yang bawah. Justru tidak ada satupun yang merasa kakinya ke atas karena pergerakan bumi itu sendiri pada porosnya. Bergeraklah bumi pada porosnya. Tapi kalau bumi bergerak, Ustaz, kok kita tak merasakan? Ya, sih. Allah pergi rahmat kepada kita dengan tak merasa getaran bumi yang untuk minta digetarkan? Itu pertanyaan pertama. Sudah diri ah, kasih Allah nikmat dengan tidak merasa getaran bumi. Lalu antum minta dirasakan baru antum yakin bumi itu bergetar. Jangan minta-minta kayak gitu nanti digetarkan betul oleh Allah semuanya. Coba perut kita, perut kita yang mencerna makanan, Apakah antum merasa kapan dia proses? Ah, dia antum merasa dia melilit-lilit apa? Uh, tadi baru makan, ya. Kebetulan yang dimakan itu mungkin ubinya agak keras sedikit, ya, keripiknya. Lalu dia menghancurkan itu terasa antum? Enggak, antum tak terasa. Apakah antum ingin pencernaan kita dibuat secara manual apa? Ya? Tiba-tiba berubah jadi manual. Tak jadi otomatis lagi untuk menghancur makanan. Manual. Kacau ya akhi tuh naik motor kacau antum. Ya manual semua goyang-goyang. Gimana antum baru naik motor? Kenapa goyang-goyang mas? Tadi makan apa belum hancur lagi sebelah sini juga belum hancur. Nah, coba kan tuh. Kalau antum di depan anak, di tengah anak, di belakang istri, semua juga goyang-goyang macam itu. Kenapa? Makanan kebetulan lagi lihat, makan rendang mungkin agak lihat lihat. Nah, tak ada untuk merasakan, nikmat itu. Jangan minta-minta. Jadi tidak dirasakan bergetaran biasa. Kita kalau naik kapal pesiar yang besar, lalu kita masuk di dalam kamar, apakah kita merasakan kemana berjalannya? Tidak. Tahu-tahu kita sudah sampai ke Papua. Padahal kita tak tahu kemana putarnya ini, tapi kita terasa begitu lagi. Bumi bergerak. Nah, lihat bahasa Al-Quran bahasa yang hidup. Ketika Al-Quran berkata, "Wanzalna dan minas sama'." kami turunkan besi itu dari langit. Siapa bilang besi itu milik bumi? Tidak. Besi itu benda di luar. Dari langit. Maka itu hujan itu lebih banyak mengandung zat besi. Dan itu tidak diingkari oleh dunia pengetahuan. Orang tak tahu aja mengingkari bahwa besi itu dari langit. Orang kita dapatnya di sini, dia depok dari langit. Ya. Ini Allah sebutkan. Ya, banyak contoh-contoh seperti itu. Mungkin nanti malam mampu kita bicara tentang sahih Al-Quran. Ya, hari ini tidak, kita tak arahkan ke situ. Anak hanya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran itu bahasanya hidup. Dia tidak usah, dia berlaku semenjak zaman dulu sampai hari ini. Bahasanya hidup. Ya, antum bisa dapatkan bagaimana Bisa orang-orang para pemikir-pemikir para yang tiba-tiba jadi Islam salah seorangnya seperti seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam ketika dia meneliti masalah idah kenapa masa idah itu mesti tiga bulan dia teliti dia temukan keajaiban ajaran Islam indahnya ternyata masa idah itu di waktu tiga bulan itu ya maaf setiap orang berkeluarga apabila mereka suami istri berhubungan itu membekaskan sidik jari pada suami istri. Siapa dia hanya berhubungan dengan satu maka sidik jarinya hanya satu. Lalu diadakan penelitian muslim-muslim di antara keluarganya, ya. Ternyata yang muslimah itu hanya punya satu sidik jari. Dia periksa istrinya di antara dua anaknya itu mereka punya lebih satu sidik jari. Yakin dia begitu indahnya Islam. Dia menjaga wanitanya. Bayangkan antum. Kalau ada lagi menjadi yusabi mati mafi samawati mafi Bertasbih kepada Allah. Lalu seorang peneliti eh, hewan, uh, tumbuhan dia teliti itu. Dia teliti, ada gesekan-gesekan tumbuhan-tumbuhan itu. Lalu dengan alat yang canggih, gesekan suara itu mereka terjemahkan dalam bentuk rangkaian huruf. Ternyata huruf yang terbentuk huruf Allah. tentu bisa bayangkan dan akhirnya kelompok itu masuk Islam. Sangat menakjubkan. Al-Quran sudah berbicara. Hanya orang saja yang tidak mengetahui kapan pembicaraan itu terjadi. Ya. Kemudian Al-Quran memuaskan akal pikiran pikiran setiap manusia. Perhatikan bagaimana Al-Quran itu memuaskan. Tengok. Satu saja disebutkan. Am min ghairi syai'in am humul khulikun. Apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada atau mereka diciptakan oleh diri mereka sendiri? Tidak tahu teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa asal kehidupan dari ketiadaan Lalu muncul ledakan yang kita tanyakan, kok tak ada bisa meledak? Malangnya teori ini sangat disokong oleh sebagian besar pakar Islam. Dan akhirnya teori ini dibantah oleh dunia pengetahuan sendiri. Ya? Setelah munculnya teori tentang teori kuantum, jadi masalah teori Big Bang. Ya, Dimensi bukan tiga dimensi, sudah berbicara tentang sebelas dimensi. Big Bang tak bisa jawab lagi. Orang-orang masih bilang, lihat, bumi ini akhir ledakan. Kita tanya, emangnya antum tahu bahwa Allah memisahkan langit bumi dengan ledakan? Kalau antum tak tahu, dari mana antum tahu bahwa sebenarnya Allah memisahkan dengan ledakan? Mungkin tak sebuah ledakan melahirkan sesuatu yang teratur, sehingga ada mar, ada Eh, bulan, ada bintang, ada yang bisa ditempati manusia, ada yang tidak. Tapi itu hasil dari sebuah ledakan. Tidak, sesuatu yang meledak takkan ada yang teratur ya. Tidak mungkin, mungkin tidak. Tiba tumpukan sampah banyak, tiba-tiba datang angin puting beliung, eh jadi mobil. Hanya dalam film kartun aja ada seperti itu. Jadi mobil dia. Nih, sampah tadi udah jadi pesawat kata orang. Tak ada orang yakin. Lalu alam yang tak ada tiba-tiba jadi ada. Mana yang lebih mustahil lagi? Itu lebih mustahil. Keadaan itu. Maka keadaan itu. Malam itu teori juga dibantah oleh Dr. Behram. Seorang Indian. Membantahnya. Dan itu jadi polemik dunia pengetahuan. Kita cukuplah lihat tafsir para ulama bahwa langit dan bumi ini dulu disatukan, tertutup dia. Kemudian Allah pisahkan dia sehingga ada hawa antara langit dan bumi itu. Ketika bersatu, langit tidak menurunkan hujan, bumi tidak bisa menumbuhkan. Lalu Allah pisahkan langit dan pisahkan bumi, terjadilah hawa. Akhirnya langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tumbuhan. Kan aman, tak pening kepada kita nengok macam itu. Memangnya kita nak uh, ngambil masa lalu? Maka itu Allah katakan kami tidak menjadikan orang yang sesat itu sebagai saksi ketika kami menciptakan langit dan bumi bahkan menciptakan diri mereka. Itu dalam surah Al-Kahfi. Kalau oh, tidak salah ayat 51. Kami tidak menjadikan orang sesat itu sebagai saksi ketika kami menciptakan langit dan bumi. Bantahan telah itu dari mana mereka tahu? Lihat, aman kita. Pikirkan itu. Kadang-kadang ya bukan menafikan pengetahuan, ya kan? Bisa diamankan Kalau itu tidak bertentangan. Entahlah kalau masih ada juga orang Islam mengaku keturunan monyet, saya tak tahu. <laughs> saya rasa kita ini keturunan Nabi Adam. Ya, maka itu ketika terjadi dialog antara pembela teori evolusi dengan menolaknya, apa kata MC Dialog akan segera dimulai. Saudara-saudara keturunan monyet silakan masuk. Sebab dia membela teori evolusi. Ya, kemudian yang bukan keturunan monyet di sebelah kanan. Sebelum dialog dimulai diharapkan semuanya berbicara dulu minta izin pada kakek masing-masing. Masuklah topeng monyet menyalami semua anggota ini. Tapi karena tidak terjadi izin, karena saling tidak mengerti bahasa masing-masing, gagallah pembicaraan. Kembalilah mereka pada wujud masing-masing. Yang satu tetap keturunan monyet, yang satu masih keturunan Nabi Adam. Dia berkembang. Allah katakan, apakah engkau diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Atau engkau menciptakan dirimu sendiri? Lihat, lihat. Akal kita diajak berpikir dan perasaan kita juga harus berbicara. Mungkin tidak sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan sesuatu itu jadi ada. Tidak mungkin. Atau mungkin tidak kita menciptakan diri kita sendiri? Juga tidak mungkin. Eh, kita kalau mau cipta diri kita sendiri, tentu kita tak mau. Macam saya tak mau bentuk mati ini kan. Maunya seperti Nabi Adam. Besar, tinggi. atau kaca, tulang kawat. Wah. Ya? Bayangkan nanti Wajah seperti Nabi Yusuf. Tinggi seperti apa? Nabi Nabi Adam. Ilmu seperti Nabi Sulaiman. Semua jin mengejin takut semuanya sama dia. Bayangkan nanti. Tapi tak bisa. Kita ini diciptakan Allah. Terima saja keadaan kita. Pasrah. Jangan diroba-roba. Itulah diri kita. Itu Allah bagikan. Maka itu Allah katakan tidak melihat bentuk tubuhmu. Inna Allah yang yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum a'malikum. Allah tidak melihat bentuk kalian cantik, gagah, tidak, tapi yang dilihat amalan kalian. ada dilihat. Itu sering saya contohkan, ratu sejagat cantik meninggal lalu ada orang ngambil bagian tangannya sajalah dijual tak ada orang beli kan Gajah mati diambil gadingnya, dijual berebut orang beli. Itu belum dahsyat lagi ya Ikan kering, berapa lama sudah mati ikan bilis itu? Dibeli orang apa tidak? Dibeli orang. Tidak usah itu lagi. Ikan sardin. Berapa banyak tekurung lamanya seperti itu. Dari poles-poles dengan bagai-bagai bumbu. Tak berbentuk ikan lagi. Dibeli orang atau tidak? Beli. Ratu cantik sejagat tadi tak ada yang mau beli. Kalau ada orang, nah, ini ini ada apa daging daging manusia daging manusia, tidak ada. Lalu apa nak kita banggakan cantik? Ada. Kan? Iman kita cantik kita tidak dinilai. Iya. kekuatan kita dah itu sering sering kekuatan tak ada semuanya tak ada. Tapi manusia tak sadar. Maka itu Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, saya heran dengan manusia itu. Kenapa mereka jadi sombong? Padahal dulu mereka berasal dari setetes air mani yang hina. Kalaupun dia mati, dia pun jadi bangkai yang hina. Tak ada orang berminat dengannya. Lalu apa yang dia sombongkan? Yang lebih malang lagi, mereka juga tak sadar bahwa mereka hidup pun bawa kotoran yang hina. Lihat kalau orang berjalan, apa yang dibawanya? Tai kepala, tai mata, tai hidung, tai telinga, tai gigi, semuanya tai kotoran-kotoran, kotoran mata, semua kotoran, apalagi kampung tengahnya penuh dengan kotorannya. Lihat, lalu apa yang dia bisa banggakan lagi kalau hidupnya dengan kotoran? Nah, orang tidak memiliki ilmu agama itu, dia seperti kuburan bagi bangkai-bangkai yang hidup. Dia berjalan seperti kuburan berjalan. Karena yang menghidupkan kita, ruh kita yang dihidupkan oleh iman. Maka ketika Al-Quran bicara Aku mukhalikum, apakah mereka diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada? Tidak mungkin. Menciptakan diri sendiri tidak mungkin. Maka akal harus menerima bahwa yang menciptakan itu mesti ada. Yani Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dia memuaskan akal dan jiwa setiap manusia. Kemudian, uh, di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Itu keajaiban. Afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya kalian akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Saya contohkan orang-orang zindik selalu saja mencari ayat-ayat yang menurut mereka bertentangan satu sama lain. Contoh, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Yasin, "Idza arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun." Bila Allah mengendaki sesuatu jadi, maka jadilah dia. Cukup katakan jadi, jadilah dia. Di surah sejadah Allah katakan khalaqas samawati wal am, fi sittati ayyam. Kami ciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu mereka katakan, lihat Al-Quran bertentangan satu sama lain. Di sini katakan sekali jadi, di sini mereka katakan enam masa. Kira-kira bertentangan atau tidak itu? Sebenarnya tak ada pertentangan. Sebab Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam enam masa. Kan tak bertentangan doang. Karena jadi itu menurut Allah, bukan jadi menurut kita. Coba kalau jadi menurut kita. Pagi nikah, malam berkumpul, eh pagi mak, pagi besoknya langsung lahir anaknya. Jenggotan pula lagi. Allah, dia deh, dunia dibuatnya. Hah? Kan langsung jadi. Bayangkan itu langsung jadi. Itu bisa geger dunia, berita dunia langsung masuk. Orang nikah malam, besok anaknya lahir langsung jenggotan. Allah, yukon. Geger dunia itu. Tapi jadikan menurut Allah. Allah menentukan jadi atau tidak jadinya. Tidak ada pertentangan. Oh mereka cari ayat-ayat lain lagi bahwa ini saling bertentangan satu sama lain. Seorang zindik datang kepada eh, Imam Imam Ahmad dalam kitab Ar-Raddu 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah. Ketika itu menjelaskan tentang bagaimana kelakuan tingkah orang-orang zindik. Salah satunya mereka mengatakan begini. Diambil ayat Al-Quran. Falamma nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tatkala kulit mereka hangus terbakar. Maka kami perbaharui kulit itu untuk mengazab mereka liyazukul azab apa kata orang-orang zindik, orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir? Apa kata dia? Lihat Al-Quran. Bukankah Allah maha adil? Allah sudah mengazab kulit yang berdosa. Tapi ketika sudah habis terbakar, kenapa dibangkitkan kulit yang baru, kulit yang tidak berdosa? Tengok orang zindik kelakuannya. Berarti Allah mengazab kulit yang tidak berdosa. Sebab kulit yang berdosa sudah habis terbakar. Kata Imam Ahmad, yang dimaksudkan kulit itu bukan kulit lain selain kulit itu, tetapi kulit itu sendiri yang diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya bagi Allah. Sedangkan dari tidak ada Allah telah menciptakan jadi ada, apalagi hanya membangkitkan yang sudah ada. Mudah daur ulangnya itu. Bukan maksud seperti pikiran kalian ini kulit itu kulit yang lain, tidak. Kulit itu juga agar Allah mengadakan liyazukul azab agar mereka merasakan azab Wah, dunia pengetahuan meneliti. Alat perasa kita di mana? Di kulit. Maka itu ketika di bios, di kulit, tidak merasakan apa-apa. Allah sudah rasakan. Falamma natijat juludum Badanahum julu dan ghairaha. Terkala kulit mereka hangus terbakar. Kami ganti kulit itu. Liyadukul azab. Agar mereka merasakan azab. Lihat. Ada pengetahuan. Tapi bukan itu ayat kulit mengulit. Nah, ini salah pula nanti. Wah, ini rupanya ayat kulit ya. Salah. Itu bukan ayat kulit. Tapi itu hikmah pengetahuan yang antum bisa ambil bukan menunjukkan itu ayat berkulitan, Bukan. Itu ayat menunjukkan lihat dukul azab agar engkau merasakan azab. Memang betul. Itu juga isyarat bahwasanya di azab di alam akhirat itu kita seperti ini dengan roh dan jasad bukan roh kalau roh dia tak bagaimana merasakan jasadnya tak ada badan. Maka itu seperti ini baru kita merasakan ada kulitnya, ada rohnya, ada jasadnya. Liyazukul azab agar mereka merasakan azab. Baru bukan roh. Kalau roh saja hantu dibilang orang. Kalau jasad aja bangkai sebut orang. Yang namanya abdun hamba itu terdiri dari roh dan jasad. Maka itu kita dikubur, nanti dikubur, semuanya hancur kecuali tulang tulang ekor. Lalu seorang peneliti Jerman yang mendapatkan hadiah Nobel meneliti tentang asal kehidupan manusia dengan mengambil tulang ekor, dia hancurkan tulang ekor, dia bakar dengan panasan yang tinggi, kemudian dia ambil itu sel dari tulang ekor itu, kemudian dia teliti, ternyata tulang e-, sel itu masih hidup. dia dapat nombor Rasulullah sudah lama nyebut macam itu. Kenapa ini orang? Sudah lama di semua Rasulullah semuanya hancur kecuali tulang tulang ekor sudah lama di semua Rasulullah. Cuman kita belum tahu. Iya, orang saja mengkaji-kaji akhirnya dapat hadiah Nobel dan Rasulullah tak perlu hadiah Nobel. Sudah sudah ditemukan mereka begini, ya. Sangat indah, Islam sangat indah. Dia tidak bertentangan dengan pengetahuan manusia. Kalau ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran, itu menunjukkan pengetahuan itu perlu diteliti. Maka itu saya sering mengatakan pada ikhwan-ikhwan yang mengatakan bahwa dunia pengetahuan telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Salah. Pengetahuan adalah nilainya nisbi. Kadang benar, kadang salah. Bagaimana yang benar dan salah tidak kebenaran pasti menentukan benarnya kebenaran yang pasti tidak mungkin. Seharusnya benaran yang pasti ini menjadi standar untuk benarnya sesuatu yang tidak pasti. Antum kalau pergi rumah sakit jiwa, lalu antum bertanya pada dokter siapa yang gila? Dokter bilang yang itu gila. Tapi coba antum bertanya sama orang gila, ya? Dokter dibilangnya gila. Kalau antum percaya dengan ucapan orang gila tadi, ya Siapa yang gila sebenarnya? Antum yang gila. Gitu. Begitu juga dengan pengetahuan seperti ini. Allah kebenarannya pasti kita akui kebenarannya pasti. Al-Quran, pengetahuan kebenaran nisbi. Lalu ketika ada dua berita, ya antum percaya kepada yang tak pasti ini. Berarti antum lebih gila daripada orang gila tadi. Ini yang menentukan Orang polemik matahari bergerak atau tidak, matahari bergerak atau tidak, perjalanan atau tidak. Semua orang jadi polemik. Lihat aja pandangan mereka itu mana yang cocok dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an katakan sita jadi mustaqarilah, matahari itu berjalan menurut garis edarnya. Ternyata dunia pengetahuan modern mengakui matahari itu berjalan. Itulah yang cocok. Akui matahari berjalan. Kenapa antum tidak mengakui? Kalau tak mengakui antum balik pada zaman yang dulu. Dunia pengetahuan sekarang mengakui matahari itu berjalan, ya kawan. Cuman dia tidak mengakui matahari mengelilingi bumi. Yang diakui matahari itu ber, berjalan. Itu matahari mengelilingi bumi. Ah, itu masih polemik mereka. Antum lihat saja nanti mana dunia pengetahuan itu sampai mengakui bahwa matahari mengelilingi bumi. Ya. Ini pemanasan untuk malam nampaknya. Eh, malam atau subuh masalah saya ini? Oh, besok subuh. Wah. Ya, sekali-sekali kita bahas saya tak masalah kan. Ini pemanasan, maka itu anak perlu pendinginan. <laughs> Jam lagi, Ustaz. Ya, nampaknya ni. Oh, itu gunanya di rumah ngaji ya. <laughs> habis es datang lagi, habis es datang lagi. Ini ku kena es ini nampaknya. Kemudian bagi mari kita singkat lagi keindahan syariat Islam. Agama Islam ada din yang sempurna. Ya, agama yang sempurna, agama yang tidak membutuhkan penambahan atau pengurangan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sempurna. Maka itu setiap orang yang melakukan penambahan dan pengurangan berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlu penambahan, tidak ada perlu pengurangan din agama kita ini sempurna. Agama Islam bisa diamalkan di manapun di zaman apapun. Masalahnya mau tak kita ngamalkan? Islam elastis. Kalau bicara tentang Islam elastis, kita tidak berbicara perubahan hukum itu. Tapi dia bisa diamalkan di zaman apapun. Antum bisa ngamalkan Islam. Belajar Islam langsung bisa amalkan. Belajar filsafat, antum tak bisa amalkan. Apa kata Aristoteles? Kalau kalian ingin memiliki kebenaran yang paling benar, mutlak, buang keyakinan yang ada, mulailah dengan keraguan. Siapa yang sudah pernah belajar kuliah dan belajar filsafat, itu dia bilang. Perkataan Aristoteles ini dibantah oleh Syekh Islam Ibn dengan 86 bantahan dalam kitabnya Ar-Raddu ala, man, eh, Ar-Raddu ala, uh, Adillatu ala qawadir. 86 bantahan. Saya contohkan saja. Ilmu itu tak bisa dipraktekan. Coba antum sudah dapat ilmu bahwa kalau ingin keyakinan mutlak, dibuang keyakinan yang ada, masukkan keraguan. Coba antum praktekan di rumah kalau bisa. Pak, saya baru belajar filsafat, Pak. Kata Aristoteles, kalau kita ingin keyakinan benar yakin, buang keyakinan yang ada, masukkan keraguan. Saya ragu bapak-bapak saya atau bukan? Coba. Saya mau neliti, Pak. Bapak kita mungkin bilang, benar juga, nak, gitu dia. Kalau dulu belum masuk kuliah filsafat, kamu anak saya. Tapi setelah keluar ini, kira-kira anak siapa kamu gitu? Lihat, tapi saya amalkan. Kalau kita belajar Islam, langsung amalkan. Antum belajar dari SD, SMP, sampai kuliah, tamat. Berapa persen nama yang antum pelajari di semua sekolah itu yang antum amalkan dalam hidup? taruhlah 10%. Kalau antum sekolahnya sampai 10 tahun, antum menyia-nyiakan waktu antum selama 9 tahun. Antum merasakan, mulai dari belajar sampai di sampai antum jadi sarjana. Berapa kadang-kadang yang aneh, sarjana perikanan kerja bangunan. Iya, karena dia memang ahlinya dari bangunan. Sebab dia waktu kuliah tuh banyak kerja bangunan sambil kerja. Sedangkan kuliahnya cuma untuk ijazah saja. Dapat ijazah sudah mana? sarjana apa perikanan tahu tak ikan ah kalau itu tidak tuh <laughs> kalau saya waktu kuliah ini yang kerja lebih banyak kerja di bangunan wajar aja di kerja bangunan karena dia memang ahli di situ cuman gelarnya tak cocok dengan kerjanya lihat berapa banyak yang tersia-siakan ini bukan melarang antum kuliah Bukan. Tapi kita pikir, kenapa tidak perlu membaca Islam? Antum hari ini belajar sifat wudhu Nabi langsung dipraktekkan. Antum belajar teori-teori lama, antum baru praktekan. Sudah keluar, baru antum praktekan. Itu pun kalau ada dapat pekerjaan. Kalau sesuai pula. Kalau tak sesuai, hilang. Kadang-kadang insinyur ke lautan, berenang tak pandai. Oh, kelawan. Begitu berenang tak pandai. Eh, ada apa tuh? Nelayan tak payah sekolah banyak-banyak. Ahli, Kadang-kadang nelayan itu sebagian nelayan tuh tahu dia ini ikan jantan ikan betina. Nengok aja dia tahu. Kita yang sudah punya tak tahu. Apalagi disuruh buat jala ikan, jaring ikan, membuatnya takkan ada. Banyak gini, masih sesuatu yang tak tahu seperti itu. Ya. Nah, maka itu, ini bukan, tapi coba, kalau antum betul itu, antum harus pakaikan. ilmu itu harus bisa manfaatkan, pengetahuan tidak terlarang, tidak. Cuman itu bukan satu-satunya dalam hidup kita ini. Bukan. Itu hanya untuk memudahkan kita ibadah kepada Allah. Sehingga timbullah semua kayak gini. Ada terus telepon gini. Semuanya. Ya. Enak. Kalau dulu tak ada seperti ini. Kalau dulu kalau dikatakan orang saya bisa bicara dari dari Bali ke Mekah berhadap-hadapan. Orang bilang itu tukang sihir itu. Zaman dulu. Kalau sekarang biasa aja. Antum bisa dia berhadap-hadapan ya ah, yang memang belum ada sekarang tuh eh, di pendapat orang bahwa dia bisa sholat dua tempat Jumatnya di sini juga Jumatnya di Mekah itu tak akan ada yang menemukan teori macam itu tapi kalau pakai kamera kita bisa berada di setiap tempat Ustaz itu mantap ilmunya tuh dia kalau ngaji di Mekah dia bisa berada di seluruh penjuru dunia seperti si Abdul Razak umpamanya Pak Ustaz Keranda untuk ngaji di Madinah. Ternyata dia tidak hanya ada di Madinah, di Bali pun ada. Semua rupanya orang nonton TV. Bukan Ustaz, itu yang muncul. Sebab saya ya kalau punya ilmu kayak itu, saya buka travel. Ya, saya kalau punya ilmu bisa hadir di dua tempat, artinya saya bisa sholat di sini dan bisa sholat di di Mekah. Anak buka travel, Murah lah, 500 ribu aja kalau mau ke Mekah. Ya paling-paling anak pegang aja semuanya. Tapi nak sampai ke Mekah, tanpa paspor. Nanti nak balik, telepon aja nak. Pegang lagi, balik lagi. Kalau ada ilmu itu, tak ada, iya. Mana ada ilmu-ilmu seperti itu? Bisa hilang sana ini, ya. Ada hilang dalam pandangan orang, ada ini. Ada, kalau main sihir ada. Karena sihir itu memang ada, ya. Ada aja sihir bisa orang tak nampak, bisa ini bisa aja kita ketika orang tak melihat kan tak nampak kita. Ya, tak masalah. Dia tu punya ilmu hilang. Kenapa? Ketika dia di depan saya, datu saya tak kelihatan, tak nampak saya di mana dia. Dia tak lihat tentu tak nampak lagi. Ya, itu Ya. Kembali, intinya agama kita sempurna. Maka itu tidak boleh penambahan. Kenapa orang yang menambah-nambah dan mengurang itu lebih dimurkai? Coba untuk bayangkan. Kalau pemerintah buat aturan, maling ayam dihukum tiga bulan penjara. Tiba-tiba pemerintah daerah mengatakan ada orang maling ayam dihukum tiga tahun penjara. Kira-kira siapa yang paling dimarah? Yang maling ayam itu merubah hukum. Yang merubah hukum masyarakatnya marah, pimpinan pusat juga marah karena dia telah merubah ketentuan masa maling ayam tiga tahun penjara. Yang maling ayam kena marah juga karena malingnya, tapi bukan karena merubah hukumnya. Maka itu orang yang merubah hukum Allah menambah dan mengurangi lebih dimurkai Allah daripada pelaku maksiat yang melanggar. Di samping itu orang merubah hukum Allah ya dia menganggap apa yang dilakukan itulah kebenaran pelaku maksiat dia tidak menganggap itu kebenaran berapa banyaknya peminum khamar kalau kita tanya kamu kok minum khamar Islam kan Islam kok minum khamar ya haram tahu saya Cuma ini kan pergaulan kalau tak minum kan rasanya kurang gaul kita lah. Nah, minuman pergaulan. McDonald gitu kan, pakai itu kampur, kambing putih, minumannya macam-macam. Nama merek semuanya kita minum semua minum. Padahal yang halal sebanyak-banyak itu antum lihat air laut sebanyak-banyak itu antum mau minum minum saja. Kenapa mesti yang memabuk-mabukkan juga? Kan banyak. Kata dia, wah susah untuk ini semua haram ini haram. Tidak ada yang haram. Yang haram itu apa yang diharamkan Allah itu saja. Lihat perempuan haram ini haram. Megang perempuan haram, semua haram. Hmm, yakin. ya, Islam tak melarang untuk menegang perempuan. Tak ada larangan. Tapi yang dimasalahkan siapa yang untuk pegang. <laughs> Kalau istri antum sendiri terserah antum. Ini masalah yang antum lihat itu bukan makam antum, yang antum pegang itu Itu yang masalah juga yang dilarang itu itu aja. Kalau sudah istri antum mau kamu mau itu urusan antum sendiri. ada. Jangan dipikir, oh, sekarang terus mencari yang halal aja susah. Ya, lagi yang haram. Itu salah besar. Antum bilang cari yang halal itu susah dari mana? Itu tadi minuman. Mana antum mau minum? Antum ke pantai, haram banyak. Mana lebih banyak air di laut itu daripada orang yang tidak di pantai? Banyaklah air di laut itu lagi terjun aja untuk laut itu nyelam itu lama-lama. Tak nampak antum orang di pantai itu. Ya? Ini istilah-istilah mereka untuk menghalalkan apa yang dilarangkan Allah. Kemudian Islam itu agama yang mudah. Islam diturunkan agama yang mudah. Mudah, tapi bukan permudah. Agama Islam agama yang mudah. Tak bisa sholat duduk, berdiri, sholat duduk. Tak bisa sholat duduk, baring tak bisa baring isyarat tak bisa lagi orang nyolatkan nah. hebat mudah lah tak bisa lagi yang dua orang nyolatkan untuk masjid tetap sholat juga kan mudah sekali mudah ya nah, maka itu tinggal kita mengamalkan kemudahan itu bukan diper dipermudah ini semuanya darurat-darurat saja enggak Islam adalah agama yang mudah kemudian Islam adalah din kemanusiaan ya Din kemanusiaan, kalau orang berbicara HAM, sebenarnya terlambat. Antum perlu tahu, tentang perbudakan itu, Islam telah berhasil menghapuskan perbudakan. Bahkan di dalam Islam, terkenal dengan kerajaan Mamalik. Mamluk. Kerajaan Mamluk itu adalah kerajaan para budak. Mana ada di dunia ini budak punya kerajaan kecuali dalam Islam? Itu pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ada kerajaan para budak. Jadi para budak ini dia mendirikan sebuah kerajaan. Jadi ini pembelaan. Lalu kalau bagaimana perjuangan dalam perang salib mereka ini? Dia dengan Salahuddin dekat. Orang ini budak semua. Mana ada di dunia yang seperti itu? Kemudian budak-budak orang-orang mantan budak dalam Islam itu rata-rata jadi ulama besar. Didudukkan. Tidak ada yang memuliakan para budak. Ketika Islam sudah berhasil, Eropa baru mulai buat perbudakan. Mulai mereka buat. Akhir-akhirnya mereka jadi berusaha untuk menghapuskan perbudakan. Eh, alih-alih mereka bicara tentang HAM. Islam yang paling mengajarkan hak azazi manusia. Orang manusia itu punya hak untuk beragama. Islam membebaskan orang beragama. Disuruh pilih mau Islam atau tidak. Tidak ada paksaan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian Islam juga merupakan agama untuk menjaga kemaslahatan akal. Sebab manusia harus berakal bebas. Tapi bebasnya akal manusia itu ada batasan. Siapa yang katakan umpamanya jil? Itu orang bebas. Siapa yang katakan dia orang bebas? Hatta Amerika. Antum ke Amerika memangnya antum masuk tak pakai paspor apa? diaspor, bukan negara bebas. Tidak ada yang bebas. Orang yang mengatakan dia bebas, bebas dia, bebas tak terkendali. Ingin bebas dari hukum syariat, iya. Tapi ingat, orang cuman punya, setiap orang punya ikatan dalam pemahaman. Ima antum taat kepada syariat Allah, ima taat kepada syariat setan. Kalau antum tidak ikut syariat Allah, berarti antum ikut syariat setan. Itu saja. Jin, mereka ya orang yang berpikiran bebas. Kalau dia berpikiran bebas, kenapa mereka selalu memprotes terorisme? Bukan teroris punya pikirannya sendiri. Seharusnya mereka biarkan. Tak mereka berkuar-kuar Karena dia juga bebas. Setiap orang bebas. Memukul orang pun bebas juga. Pendapat saya, kamu ini harus dipukul. Dipukul. Mau protes, oh jangan. Kita hak azazi masing-masing. Kacau dunia kalau ada kebebasan, maka itu ada batasan. Nah, yang membatasi itu syariat. Tidak boleh menganiaya anak kecil. Lihat agama dari kecil saja anak itu disuruh sholat. Kalau umur 10, eh, 7 tahun suruh sholat. 10 tahun suruh sholat tak mau baru dihukum. Ternyata kita lebih daripada mengajar Rasulullah. Apa itu? 5 tahun belum baca ikhrok lah kena cubit anak kita. Oh hebat betul kita dari Rasulullah cara mendidik. Rasulullah 10 tahun tidak mau solat baru dihukum, dipukul tidak meninggalkan bekas. Kita 5 tahun tak baca ikro kena cubit. Memangnya ikro itu lebih tinggi daripada solat? Solat 10 tahun baru dipukul, bacaan ini 5 tahun sudah kena pukul. Akhirnya salah cara kita Semangat boleh tapi salah cara Ya, tuntunan Rasulullah sempurna. Kalau kita dididik karena Rasulullah, mengajarkan anak boleh, tapi tidak ada paksaan. Sebelum bicara Islam sudah, Rasulullah sudah menjunjung anaknya yang perempuan. Bayangkan antum. Tidak perlu. Kalau orang sudah betul-betul mengamalkan semua, maka itu syariat yang sangat indah. Ya. Kemudian Islam menjaga kemaslahatan jiwa Tidak boleh membunuh jiwa sembarangan kecuali ada haknya. Sampai membunuh orang kafir diancam dengan neraka. Man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak mencium bau surga. Dia kemaslahatan dibuat oleh Islam. Jadi kalau ada orang membunuh ini semuanya apanya, itu bukanlah dari kemaslahatan Islam. Pikiran mereka yang salah dalam memahami agama ini. Orang putus asa ingin cepat masuk surga dan belum tentu pula masuk surga lagi. Ya, itu dia. Terakhir, eh belum maslahatan nasab, ya keturunan. Lihat keturunan kita dijaga dengan pernikahan, ya Kalaupun ada poligami, itu juga untuk kemaslahatan keturunan. Kalau seekor ayam, ya eh, empat ekor ayam betina, satu ekor ayam jantan, orang tahu telurnya asalnya dari mana. Tapi coba bayangkan kalau satu ekor ayam betina dikerumuni empat ekor ayam jantan, tapi yakinlah ayam jantan tak pernah mengerumuni empat ekor ayam jantan mengerumuni satu ekor betina. Tak pernah. Dia tetap berkelahi ya, Ayam jantan itu tetap berkelahi mempertahankan haknya sebagai suami yang betina. Tak mau dia bagi-bagi. Yang bagi-bagi itu biasanya babi. Itu bagi-bagi dia. Ya. Maka itu kita boleh makan ayam, dilarang makan babi supaya sifat itu tak lengket pada kita.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 Orang kafir ini selalu mencari masalah, ingin menjatuhkan dan mengkambing hitamkan kita. Itu selalu. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Setiap dibicarakan, orang kafir ini selalu menangis seolah-olah kita yang salah. Tidak hanya saya, tapi teman-teman muslim lainnya juga. Dudukkan dulu masalahnya ini. Apakah dia selalu mencari-cari masalah ini dia melaporkan kepada pimpinan atau bukan? Kalau itu masalah adalah masalah pekerjaan dan itu masalah yang menyangkut kepada pimpinan, kita kan bisa memberikan bukti yangnya bukti-bukti yang kita bisa berikan. Setelah kita usahakan dengan bukti-bukti ini, kalau dia masih menangis saja biarkan saja dia menangis. Ngapain demi menangis juga? Jangan. Ya. Cari bukti. Tidak ada di pengadilan itu tangisan itu menunjukkan orang itu benar. Tidak ada. Pasti buktikan saja. Nah, iman nanti yang lain berpihak, Allah malam kita serahkan kepada Allah. Tapi kita ada usaha. Usaha antum begini kalau betul-betul itu masalah yang pekerjaan dan fitnah, antum tugas memberikan bukti. Ini buktinya, ini saksinya. Oh dia menangis itu urusan dia Apa antum menangis antum tak keluarkan bukti? Ya, biar sampai ngerti. Itu saja. Sebab dia bisa saja dengan tangisan itu antum tak jadi keluar bukti, antum tak jadi ini. Lihat. Nah, itu kalau masalah antum di pekerjaan. Ya. Jadi tugas antum adalah membuktikan bahwa antum tidak seperti yang dia tuduh. Itu yang penting. Kemudian ingat juga ya, yakin ada bukti bahwa pekerjaan kita di dalam satu tempat itu bukanlah hidup kita, Aku cuma bekerja di situ. Kadang-kadang kita ini seolah-olah kalau tidak bekerja di situ kita tidak hidup lagi. Ini yang jadi selalu jadi masalah. Kita mungkin bisa berhenti di satu tempat pekerjaan tapi tidak berhenti bekerja. Orang selalu bilang Ustaz saya sudah berhenti bekerja. Oh jangan. Antum berhenti di tempat kerja itu saja. Tapi antum harus tetap bekerja. Cari kerja lain. Jangan berpikiran, aduh Ustaz saya sudah berhenti kerja. Tak ada waktu kita untuk berhenti bekerja. Mungkin berpindah tempat kerja, iya. Yang wah Tuhan, saya kerjanya di situ, nanti tak dapat kerjaan lain. Kenapa? Memangnya lahir dulu kita langsung dapat kerjaan, apa? Orang sudah-sudah kuliah juga kita tak dapat kerjaan juga. Tapi yakin kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Banyak ikhwan. Banyak. Kalau kiranya itu mengganggu ibadah kita apa kita, kenapa kita tidak mencari tempat yang lebih baik? Mungkin kalau sudah tidak senang dalam pekerjaan dan ibadah tidak akan terganggu. Kalau itu hanya mengganggu diri kita, jawabannya adalah biarkan sabar. Kalau sudah menyangkut agama kita, baru kita ima kita berikan apa, ima kita keluar dari situ cari tempat yang lebih aman untuk bekerja. Itu caranya. Sebab kita bekerja biasa aja rezeki, bukan bos ngasih. Jangan dianggap antum kerja perusahaan bahwa perusahaan atau bos yang ngasih antum ke ngasih antum makan bukan. Yang dikasih dia tuh memang punya antum karena antum kerja. Kecuali antum suruh duduk aja di situ dikasih dia makan kerja tidak apa tidak di situ. Iya dia ngasih antum makan. Ini tidak antum kerja, eh, berarti itu hak antum. Bukan karena dia ngasih makan, ya. Nah, jangan ragu kepada Allah, ya. Maka sikap sabar kemudian berikan bukti Eh, Islam itu sudah sempurna. Lalu bagaimana dengan acara-acara yang ada di masyarakat seperti mengumpul orang banyak, kemudian membaca Al-Quran, mengatakan dan menjadi eh, dan dengan lagi ada yang mendemikian sebagai contoh. Ya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya, antum baca Al-Quran saja setiap hari, satu satu hari ini hidup. Ya, anehnya kita ini kadang-kadang Al-Quran sendiri berbicara liun zira liman kana Al-Quran ini diturunkan untuk orang yang hidup tapi kita bagi kepada orang yang mati. Al-Quran sebut itu orang yang hidup. Dalam surah Yasin ayat 70. Ya, dan itu tidak contohkan oleh Rasulullah. Baca saja. Baca mungkin tiap hari ya usahakan satu juz satu hari menjelang sholat setelah sholat satu lembar kalau tidak pokoknya ada baca Quran jangan menunggu waktu-waktu tertentu untuk baca Al-Quran. Ya. Para sahabat ya bayi Al-Quran dengannya. Tidak menunggu waktu-waktu. Kita ini kadang kebanyakan kita rajin baca al Quran tapi waktu tertentu. Bulan Ramadan, wah wow, semangat itu baca al Quran. Habis Ramadan, habis Qurannya. Nah, bayangkan itu. Ya. Yang lain. Ini ibu-ibu aja yang bertanya nampaknya. Ya bapak-bapaknya sudah tahu semua ya. Gimana cara dakwah menyikapi adik yang murtad? Sedangkan di keluarga saya e, bersikap mendiamkan saja karena kurangnya agama. Yang jelas beri peringatan dia suruh tobat. Karena kita tidak ada hukum Islam. Kalau hukum Islam betul dia suruh tobat, kalau mau tobat dia akan dihukum bunuh. Kenapa? Itu bisa menular kepada yang lain. Nah, ha, cara menyikapi seperti ini tetap beri nasihat kepada dirinya. Ya, beri nasihat kepada dirinya itu tugas kita. Ya, ya dengan ilmu ini berusaha. Ya, kemudian kita doakan agar Allah membukakan hatinya. Kalau ada hukum Islam jelas, tapi kita tidak hukum Islam, tapi bisa kita bertindak sendiri yang seperti itu. Karena itu berhak pemarah melakukannya nanti. Ya, ya doa Ya, nasihati dia terus, jangan bosan. Masalah kita terlalu bosan dalam memberi nasihat. Rasulullah sampai mau meninggal pamannya masih beri nasihat. Maka cobalah beri nasihat. Kemudian keluarga lain juga dibentengi dengan ilmu-ilmu. Kita takut ini menular. Kenapa orang murtad itu dihukum bunuh? Lantaran kemurtadan itu akan mudah menular karena menular keburukan itu mudah menular daripada kebaikan. Itu diantaranya. Tapi kita bukan negara bukan hukum Islam. Maka kita beri nasihat dia terus apa semuanya dan doa kepada Allah agar Allah membukakan hatinya. Tidak ada ya kita ini kurang yakin pada doa kadang-kadang. Ustaz, kalau kita doa terus kapan lah Ustaz? Enggak. Padahal orang dahulu sangat rindu kepada doa. Ketika perang Yarmouk yang dimimpin saat bin Abdul Wahab Sang bin Abdul Wahab sedang sakit. Tak bisa ikut perang. Tapi Umar kok memilihnya? Karena saat bin Abdul Waqas memiliki doa yang makbul. Kalau dia minta menang, Allah berikan menang. Itulah yang diharapkan oleh Umar. Dan menang kaum muslimin. Kita sekarang doa itu ya belum, tak yakin. Bahkan kita sendiri berdoa untuk kita pun kita kurang yakin. Coba untuk periksa doa. Kadang-kadang kita berdoa itu antara iya dan tidak. Kalau diterjemahkan cara kita berdoa itu seolah-olah Ya Allah, kalau mau kabulkan, kabulkan. Kalau tidak, ya terserahlah. Ya. Coba rasakan doa itu kita doa ya Allah. Apalagi ada yang memimpin doa, itu cuma tangan aja ke depan. <laughs> Ngomong, pas giliran amin, amin, ngomong ya. amin. Gimana doa kita dikabulkan akhir? Tidak mungkin. Lalu kita berdoa tanpa harapan, tanpa rasa takut. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba periksa hati kita. Ada tak semangat agar doa kita dikabulkan Allah dan takut tidak dikabulkan? Kadang-kadang kosong. Dan itu pula menyebabkan doa kita tak dikabulkan Allah. Hambar tanpa harapan. Coba kalau kita sedang terdesak. Doa kita bukan main lagi tuh. Waduh, doanya Belum minta sudah nangis tu. Allah. Belum minta sudah nangis. Kenapa? Karena kita sangat mengharapkan dan takut tidak dikabulkan. Bayangkan antum dipindahkan ke Irian Jaya. Ha? Kerjaan antum gaji dipotong 50%. pulang setahun sekali. Oh itu istri kita doanya. Allah. Itu belum apa-apa mungkin berdoa. Ya Allah. Jangan kau masukkan suamiku pada golongan yang di... Apa? dimutasi ke Irian Jaya doanya mungkin tapi kalau sudah biasa tak ada doa itu kesalahan doa satu yang kedua apa kita tergesa-gesa dalam doa apa orang tergesa-gesa dia mengatakan saya telah berdoa tapi belum dikabulkan itu tergesa-gesa dalam doa itu menyebabkan doa kita tak dikabulkan doa berapa banyaknya kita doa itu karena kita doa sudah Ustaz bang saya Mekah pun doa, tapi belum dikabulkan. Tak dikabulkan Allah. Karena antum tergesa-gesa minta. Hmm? Yang ketiga, mintalah doa itu sesuai dengan kadar kita. Masa belum nikah nak minta anak? Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh soleha. Antum belum punya istri, antum minta doa anak. Hayal antum minta. Sesuaikan dengan kemampuan. Minta itu kemudian memahami yang kita minta. Ya. Kadang-kadang kita tak paham. Imam kita bacanya tak tahu kita. Kita minta doa. Apa kita tak tahu? Jangan-jangan imam kita tu nak minta doa mau cepat mati. Sebab utangnya lah banyak, apunya lah banyak, umpamanya. Kita amin. Jadi, kan salah. Atau imam kita muda. Imamnya muda. Ya. Saya pernah satu tempat. Ustaz, tolong pimpin doa lah kata dia. Mimpin doa, mimpin apa doa bersama? Iya, kan boleh lah, saya bilang. Sudah itu bilang, e, karena saya diminta memimpin doa bersama, berdoa mulai. Kan pimpin doa bersama. Kan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Kan arti doa bersama itu sama-sama berdoa. Antum berdoa, anak berdoa. Sama makan bersama. Memangnya orang kalau makan bersama dengan ustaz tuh ustaznya aja yang makan. Enggak kan? Ustaz makan yang lain ngaminkan aja. Makan amin. Sekali itu amin. Enggak. Semuanya makan. Maka itu kalau doa bersama Ustaznya berdoa, atau berdoa juga doa masing-masing. Cuman anak disuruh pimpin, maka kita pimpinlah doa bersama berdoa mulai. Lalu selesai. Kan tak ada larangan. Nah, itu. Ya. Itu di antaranya. Ya. Ah, silakan. Seorang pengajar Ustaz. Iya. Di negeri kami masih Kemudian di sekolah anak ini ada tiga agama. Iya. Hindu, Islam, Nasrani. Iya pagi kebetulan anak ada rumah kita, jadi pagi duluan datang. Iya. Begitu untuk berdoa, jadi ada tiga kelompok. Nah, sedangkan guru-guru yang di dunia belum pada keluar ke lapangan untuk mengawasi anak-anak. Anak itu sering karena seorang pengajar waktu menyuruh mereka untuk yang dulu terutama yang paling banyak kan. Anak menyiapkan mereka untuk sembahyang depan gurunya nah anak sendiri cuma bisa di tengah-tengah kemudian masalahnya di sebelah selatan itu kebetulan di sekolah ini yang muslimnya cuma dua ada apa satu dan anak Iya. dan karena mereka sering terlambat nah, yang di sana yang itu anak sendiri kadang-kadang guru-guru yang lain masih Antum membantu mereka untuk pekerjaan yang terlarang. tahun. Antum minta kepada Allah, Allah carikan yang lain. Antum pindah. Tak ada jalan yang terbaik bagi kita ngajar seperti itu. Kenapa? Kita terus tahun bertentangan dengan hati. Ingat, dosa itu di antara definisi para ulama, dosa itu apa yang mendatangkan kecemasan dalam jiwa. Itulah dosa. Cemas dia, ragu dia. Nah, sekarang dengan ilmu kita mulai ada filter, Ikhwan. Tapi tanpa ilmu, mungkin antum menganggap itu biasa saja. Ingat, ketika antum sudah mulai merasakan ini rasanya tak benar, rasa tak benar, berarti filter ilmu itu mulai masuk. Jangan heran kata orang, ah itu biasa saja. Berarti dia belum dapat saringan. Maka itu ketika ilmu itu sudah mulai menjalar masuk, dia mulai menyaring. Antum perhatikanlah Dulu kita belum ngaji, belum ini. Mungkin kita dengar ceramah siapa saja di TV, kita terima semua. Pokoknya Islam. Tapi begitu antum sudah mengaji Quran dan Sunnah, mulai itu membentengi, antum mulai malas ngaji. Yakinlah, antum mulai malas. Pilih-pilih itu ustaznya dong. Ah, itu juga kemarin kok. Ceritanya itu gitu, itu gitu, gitu. Ya, mulai benteng itu muncul. Membentengi. Ya, bukan kenapa. Ilmu itu akan menjadi filter Nah, ketika antum mulai punya perasaan, rasa-rasanya, mungkin sebelum antum ngaji, sebelum ini, itu no problem aja mungkin. Ya biasa aja lah. Ya, toleransi. Toleransi boleh. Kalau dalam perkara yang tidak menyangkut agama. Ya, anak itu sakit, antum harus nolong mereka. Antum tolong anak-anak ini, akhlak tidak ini. Tapi kalau sudah menyangkut agama, itu tidak toleransi lagi namanya. Itu sudah di luar batas lakum dinukum diadi. Nah, maka itu jangan. Maka itu berharaplah berdoa, cari tempat yang lain. Mungkin yang lebih baik kita bisa mengajar apa ini. Kalau hanya soal makan, gaji, ya keyakinan pada Allah. Ya, keyakinan pada Allah bahwa Allah akan memberi rezeki. Ketika kita menolong agama ini, pada hakikat menolong diri kita sendiri, Allah pasti menolong kita. Allah pasti menolong kita. Ada saja jalan. Dan itu tidak akan pernah kita duga. Ya? Baik. Nah, coba cari ada tempat yang lain mungkin tempat-tempat event kita ini apalagi kita hanya honor juga dan itu tidak terikat kepada peraturan ini kita cari yang lebih baik insya Allah Allah kasihkan mudah-mudahan Allah kasihkan perkara yang lebih baik untuk diri kita ya apa anak tidak mengatakan jangan pun itu apa jangan mereka mau bayang itu itu tanda. maka anak bilang diam atau sudah ribut sudah ribut untuk sembahyang anak sendiri memang memimpin yang muslim ya? iya akan tetapi persilahan antum itu yang jadi masalah kan itu iya. kalau ribut tak ribut itu biasa tapi antum sudah nyilakan dia untuk beramal tapi masalah bagi antum ketika antum mau melarang mereka beramal antum juga kena larang akhirnya kan begitu Cina dia punya kebiasaan kalau mode, sudah mau sembahyang Cina, dia menjual, eh, dia mencari tebu hitam. Kalau antum sudah tahu itu musim sembayangnya, antum jual tebu hitam, antum tahu ya. Sudah tahu tebu hitam itu dia akan beli untuk sembayang dia. Sudah jelas. Gitu, itu jelas ya. Nah. Antum jual pakaian, ya untuk muslimah ya kemudian antum tawarkan ada ini ini ada pakaian untuk di dalam di rumah ya pakaian seksi lah istilahnya tapi untuk di rumah dan yang membeli pakaian antum orang pakai busana muslimah sudah jelas ini ini, ini akan pakaian di rumah lalu dia membeli pakaian itu silakan silakan beli kenapa karena antum husnuzonnya dia akan pakai di rumah ternyata setelah dia beli dia pakai untuk di luar. Itu tak urusan antum ya. Antum tak perlu nanya-nanya dia. Eh, ini beli ini tuh di rumah atau di luar? Tak perlu antum jual itu. Antum sudah lihat lohirnya seperti itu. Sudah. Tapi antum lihat yang datang tuh pada antum. Memang pakaiannya sudah macam itu. Antum batu di luar gitu. Ah, tahun dan tentu Sudah jelas itu tak mungkin dia pakai di rumah. Ya kan? Nah, itu itu lihat konsep yang kita harus perhatikan. Ada larangannya yang pada tempat-tempatnya itu. Ya. Cara mendidik anak putri bagi ibu single, single parent yang waktunya sebagian besar habis bekerja dan hidup di tengah keluarga yang tak paham agama. Harus diperhatikan. Ya. Ini single parent atau ganda campuran atau ganda apa sih? <laughs> Ya, single parent biasa itu istilah istilah pendidikan ya dipakai-pakai seperti itu. Pertama, kalau kita harus menghidupkan anak putri kita, coba cari tempat-tempat pendidikan yang layak untuk dia. Dalam masa pekerjaan kita itu karena kita sendirian. Ya, yang layak. Dan jangan mencari apa? wanita-wanita pengasuh menyebabkan anak-anak banyak stres hari ini karena selalu adanya babysitter dan apa, Sekuat apa, sehebat apa pun profesional mereka, itu bukan anak mereka. Mereka kerja bukan dengan keikhlasan. Kalau anak kita nangis-nangis, apa sini? Kalau orang tua anaknya nangis, dia akan kembalikan anak dalam dekapan dia. Kalau babysitter anak menangis, mungkin dibiarkan dia ini. Anak terbiar dan itu yang menyebabkan banyak anak-anak usia punya stres. Tak ada pendekatan. Nah, kita orang tua harus lihat seperti itu, ya. Mungkin ada yang betul-betul bisa mendidik, ya. Kalau anak itu sudah sampai usia bisa untuk kita cari ini, cari pondok pesantren mungkin yang kita bisa jenguk seperti ini, ya. karena bagaimanapun kita ada usaha untuk menghidupkan dia. Ini juga kesalahan kaum muslimin. Kenapa? Karena anak-anak yatim itu tanggung jawab bapaknya orang Islam. Semua orang Islam jadi bapaknya. Ini tidak. Orang Islam yang membantu anak-anak yatim itu. Bukan dibiarkan begitu saja. Orang Islam yang membantunya biayanya. Maka itu anak yatim tidak berhak mendapat zakat. Karena bapaknya semua orang Islam. Akan membantu mereka. Pendidikan mereka itu diperhatikan. Ya. Bagus kalau kita punya sekolah. Macam sekarang kita berusaha di, di kemarin dari Sulawesi itu membuat sekolah gratis untuk fakir miskin anak yatim itu buat sekolah gratis sedang jalan sekitar 60 orang muridnya cukup cari gitu ya jangan kita berlomba buat sekolah untuk yang mahal tetapi kita lupa yang susah kita mencari sasaran orang kaya ternyata pendidikan kita hanya untuk dunia juga bukan untuk pembinaan Nampaknya sudah ah, dekat azan.